Meskipun di zaman kita di abad yang serba canggih ini umumnya orang tidak mengenal tokoh yang akan kita sebutkan yaitu Al-Imam Syu'bah Ibn Al-Hajjaj Al-Wasiti Al-Basri Dia adalah salah seorang salah seorang tokoh atau pakar hadis di masa tabi'in generasi yang terbaik setelah generasi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Syu'bah Ibn Hajjaj Al-Wasiti dijuluki oleh para ulama dengan Amirul Mukminin fil Hadis. Pimpinan kaum mukminin dalam bidang hadis. Seorang pakar hadis yang sangat handal di zamannya. Yang para ulama besar saja tunduk dan mengakui terhadap keilmuannya. meskipun beliau sudah terkubur ribuan tahun yang lalu tidak ada salahnya untuk kita menggali sekelumit dari kehidupan beliau ya semoga dengan ini kita bisa meniru jejak beliau dan kita semakin tahu betapa para pendahulu kita mereka telah mengorbankan waktunya untuk kebaikan mendermakan hartanya untuk kebaikan menderma baktikan umurnya untuk Islam dan kaum muslimin Masyiral muslimin rahimakumullah Al-Imam Syubah Ibn Al-Hajjaj Al-Wasiti dikatakan oleh ulama huwa awwalu man jarraha wa addalah. Dia adalah orang yang pertama kali Orang yang pertama kali menyebutkan para perawi hadis dengan disebutkan cacatnya atau kebaikannya. Maksudnya, dahulu para perawi hadis mereka tidak semudah itu menyampaikan hadis Nabi. Mereka akan diperiksa, diteliti oleh para pakar hadis. Ini yang menyampaikan hadis Nabi seperti apa kepribadiannya? Apakah dia orang solih atau orang yang ahli maksiat? Apakah dia orang kuat hafalannya atau lemah hafalannya? Itu diperiksa. Ini dalam rangka menjaga agama ini dari orang-orang yang akan memasukkan ke dalam agama ini sesuatu yang bukan dari agama. Jadi dahulu kalau mereka mendengar hadis itu diayak ibarat orang menumbuk ya padi kemudian yang menumbuk beras untuk jadi tepung diayak yang lembutnya dari yang kasarnya dibisahkan. Demikian pula dahulu hadis-hadis yang menyebar di tengah masyarakat itu ada yang benar penisbatannya kepada Nabi dan ada yang tidak benar. Maka para ulama hadislah yang mengayak ini sabda Nabi ini bukan sabda Nabi. Ini disandar kepada Nabi benar dan ini disandar kepada Nabi dengan dusta. Al-Imam Syu'bah bin Hajjaj termasuk orang yang awal-awal menghayat hadis dengan meneliti setiap berita yang terkait dengan Nabi diteliti orangnya seperti apa kepribadiannya sifatnya Masyarul muslimin rahimakumullah dia dikatakan sebagai Amirul Mukminin fil hadis. Pimpinan kaum mukminin dalam bidang hadis. Lalu seperti apa kedudukan seorang dikatakan sebagai ahli hadis? Kalau kita tahu dari waktu ke waktu, dari masa ke masa ahli hadislah orang-orang yang mempelajari kehidupan nabilah mereka-mereka yang menjaga agama ini. Menjaga agama ini dari setiap orang yang akan memeranginya atau mengotorinya. Mereka tidak rela kalau agama ini dikotori. Mereka tidak rela kalau kemudian agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperangi. Mereka adalah orang-orang yang berada di garda terdepan dalam menjaga agama ini. Yang kedua, ahli hadis mereka adalah orang-orang yang menyampaikan agama Allah dan sunnah Rasulullah. Ketika umumnya orang sibuk mencari dunia, sibuk mencari makan, sibuk mencari jabatan, ahli hadis itu sibuk menebarkan agama, sibuk menyampaikan Al-Quran dan sunnah. Berkata Ibnu Madini rahimahullah, "Laisa qawmun khairan min ahli al hadis." An-nasu fi talabi dunya wahum fi iqamad didi Enggak ada orang yang lebih baik daripada al hadis. Orang-orang sibuk ngejar-ngejar dunia sedangkan mereka sibuk menegakkan agama, mempelajarinya, ya memahaminya, mengamalkannya, mendakwahkannya. Kesibukannya seperti ini. Lalu dia mengatakan, kenapa mereka malaikat yang gak butuh makan? Kita katakan mereka manusia, ya mereka lapar, mereka sakit, mereka juga mati." Tapi mereka mencari dunia hanya sekedar untuk menyambung hidup. Kemudian mereka menyibukkan sesuai dengan keahlian yang mereka miliki untuk menjaga agama ini. Mereka mencari dunia hanya sekedarnya. Salah seorang pakar hadis di abad ke-20 yaitu Syekh Al-Albani. Beliau itu dahulu pekerjaannya tukang servis jam. Mungkin di zaman-zaman yang HP itu belum muncul itu lumayan. Pekerjaan Syekh Al-Albani tukang servis jam. Sekiranya dia sudah dapat hasil bisa untuk makan dia dan keluarganya, beliau tutup, kemudian beliau pergi ke perpustakaan. Pergi ke perpustakaan membaca buku sampai 8 jam dalam setiap hari. Apa kita mampu membaca buku sampai 8 jam? Mungkin 8 menit mata kita seperti ada bandulnya sudah berat sekali. Pantas saja. Kalau seperti ini semangatnya, kalau seperti ini meluangkan waktunya. Mencari dunia secukupnya sudah. Maksud secukupnya ya, artinya kalau orang tidak rakus, yang penting orang itu ya cukup untuk makan hari itu, sehat tubuhnya, aman jiwanya sudah cukup. Kemudian setelah itu ya menyibukkan dengan amal soli, mempelajari ilmu agama, Kurang lebih Syekh Al-Albani itu membaca setiap hari 8 jam. Beliau punya keluarga, beliau kerja. Bekerja tapi tidak menforsir waktu untuk semuanya untuk dunia. Untuk dunia beliau semangat, juga untuk agama beliau semangat. Jadi semuanya dapat. Semuanya dapat. Masyarul muslimin Rahimahullah ahlul hadis mereka adalah para sahabat Nabi meskipun mereka bukan bersahabat dengan Nabi di zamannya tapi nafas-nafas mereka senantiasa mengikuti Nabi artinya mereka geluti setiap adalah hadis Nabi sabda Rasulullah itu setiap hari yang mereka pelajari sehingga mereka adalah orang yang paling ngerti secara persis kehidupan Nabi dari bangun tidur sampai tidur lagi. Kalau ada mengatakan apa apa sebegitu penting kita mengenal kehidupan Nabi dari bangun tidur sampai tidur lagi? Jawabannya penting. Karena Allah SWT mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah keteladanan yang baik. Suri teladan yang baik. Masyiral muslimin rahimakumullah, ahlul hadis mereka adalah orang yang termasuk orang yang paling banyak pahalanya. Kalau ada yang bertanya kenapa mereka orang yang paling banyak pahala? Karena mereka setiap saatnya, setiap harinya mempelajari hadis Nabi. Setiap kali melewati nama Nabi, mereka senantiasa mengucapkan salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang mengucapkan satu kali salawat kepada Nabi Allah balas dengan sepuluh kali lipat. Kalau sehari misalnya seorang membaca 10 hadis Nabi Disebutkan nama Nabi Setiap disebutkan dia bersalawat 10 kali misalnya dia bersalawat Berarti dia mendapat 100 Keberuntungan yang luar biasa al muslimin rahimakumullah Al-Imam Syu'bah al-Hajjad Yang sudah kita sebutkan orang yang terkenal di zamannya seorang imam yang disegani dan diakui keilmuannya disebutkan oleh Imam Al-Zahabi salihan zahidan qani'an bil kut rasan fil ilmi wal amal munqadi'un nadir seorang yang salih seorang yang tidak rakus pada dunia merasa cukup dengan bahan makanan yang dimilikinya Syuban al Hajjaj Al-Wasiti seorang imam yang besar di zamannya kebesaran nama itu biasanya akan mengiringi juga banyaknya rezeki Namun Al-Imam Syu'bah bin Hajjaj tidak memanfaatkan kebesaran nama untuk kemudian meraup harta. Bahkan ketika beliau punya, beliau pun tidak kemudian pelit. Nanti akan kita sebutkan di antara sisi kehidupan beliau yang unik. Bahkan beliau mengatakan, kalau saya punya tepung kemudian punya usus, sudah cukup apapun dari dunia yang terlewat saya nggak akan sedih. Yang penting saya ya punya untuk sesuatu yang bisa dimakan. Tepung dan usus, padahal usus itu kurang lebihnya. Artinya beliau merasa cukup dengan yang seperti ini. Tidak perlu kemudian bersedih hati ketika misalnya tidak punya ini dan itu. Karena apa? Orang yang penting perutnya sudah terganjal dengan makanan, sudah dia sehat. Dengan memperbanyak tafakur ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasan fil ilmi wal amal. Dia adalah pimpinan umat dalam bidang ilmu dan amal. Munqadi'un nadir yang tidak ada bandingannya. Hanya orang-orang yang mulialah yang mengakui kemuliaan orang yang mulia. Ada pun orang yang tertutup hatinya dengan syahwat, dengan ambisi pada dunia tidak akan bisa memandang para ulama sedalam ini. Bahkan yang ada dalam para ulama digambarkan sebagai orang-orang yang mereka kumuh sebagai orang-orang yang mereka itu nggak punya apa-apa, mereka nggak memiliki jasa. Ini sesuatu yang keliru. Para ulama kita, mereka tahu hakikat dari kehidupan. Mereka tahu bahwa dunia hanyalah tempat penyeberangan yang akan ditinggal sehingga seorang tidak akan mungkin terlena di di atas jembatan penyeberangan melihat panorama yang indah dia akan meneruskan perjalanan. Masyiral muslimin rahimakumullah. Al-Imam Syu'bah bin Al-Hajjaj rahimahullah terkenal dengan peribadatannya dan kesuhudannya. Berkata Abu Qatin, Ma ra'aitu syu'bata raka'a qabdu illa dhanantu annahu qad nasiya wa la qa'ada baina sajdataini illa dhanantu annahu qad nasiya Berkata Bukatin Tidak pernah saya melihat Syu'bah Rukuk satu kali pun Kecuali aku mengira bahwa dia telah lupa Artinya saking lamanya ruku sampai dia lupa berdiri. Dan tidaklah aku melihat dia duduk di antara dua sujud kecuali saya menyangka dia telah lupa. Masa duduk di antara dua sujud lah bahkan mungkin butuh sujud lagi. Padahal tidak lupa, memang beliau lama bahasa wirid wirid. Menunjukkan bahwa beliau betah dengan sholat. Orang mukmin itu betah dengan sholat Betah dengan masjid, bahkan selesai dari sholat, dia menunggu-nunggu kapan datang waktu sholat berikutnya. Bukankah di antara tujuh golongan yang nanti di Yomul Kiamah akan mendapatkan iub-iuban, mendapatkan naungan oleh Allah di saat matahari didekatkan dari kepala manusia. Bukankah di antaranya adalah warajulun qalbuhu muallakun bil masajid seorang yang hatinya gandrung dengan masjid. Selesai dari sholat dia merindukan kapan datang waktu sholat berikutnya. Orang yang soleh orang yang baik dia akan tenang dengan sholat dan dia merindukan sholat berikutnya. Tapi orang yang munafik untuk mendatangi sholat mereka itu bermalas-malasan Andai kata mengerjakan sholat seperti ayam makan makanan, selesai dari sholat mereka tidak peduli dikit. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan wa ida qamu ila sholati qamu gusala yurauna nasa wa la Allah illa qadila. Kalau mereka orang-orang munafik berdiri sholat, mereka berdiri dengan malas-malasan. Sudah seperti itu sholatnya pun pamer Bukan lillahi ta'ala, bukan karena mengharap ridho Allah. Hanya setor muka, hanya biar dikatakan ya sholat. Padahal dalam hatinya benci dengan sholat. Sudah seperti itu, mereka tidak mengingat Allah kesedihannya barang sedikit. Berkata Bukotin, Kana siyabu syubah launuha launu turab وكان كثير الصلاة كثير الصيام سخي nafsi adalah pakaiannya syubah warnanya seperti warna debu dan adalah beliau banyak sholatnya dan banyak puasanya orangnya jiwanya itu pemurah jiwanya itu pemurah suka memberi Masyarul muslimin rahimakumullah Imam Syu'bah Ibn Hajat ini di antara keistimewaan yang dicatat dalam sejarah beliau sangat sayang kepada fakir miskin sangat memuliakan mereka nggak tega kalau ada orang kesulitan Walaupun dia sendiri juga serba kekurangan tapi nggak tega kalau melihat orang ya dalam kekurangan. Sifat yang sepertinya sulit kita dapatkan di zaman sekarang. Jangankan orang memberi, Terkadang orang uangnya banyak, hartanya banyak, ada tetangganya mau pinjam saja tidak dipinjami. Generasi apa ya seperti ini? generasi yang ambisi pada dunia takut kepada ya meminjamkan kepada saudaranya padahal kalau seorang memberi pinjaman kepada saudaranya dua kali itu bernilai sedekah man aqrada musliman marrataini fahuwa kasadaqatin barang siapa yang memberi pinjaman kepada seorang muslim dua kali pinjaman itu bernilai apa? Seperti sedekah. Seperti sedekah. Dawud atau Yalisi bercerita. Dahulu saya atau kami di sisi Syukbah Ibn Hajjaj. Lalu datang Sulaiman Ibn Mughirah. Sulaiman Ibn Mughirah ini salah seorang ahli Al-Quran penghafal Al-Quran dan ya sangat mendalam tentang ilmu kiroat. Nah, sementara Syobah seorang ahli apa? Hadis pakar hadis. Syobah kalau mengingat-ingat Sulaiman bin Muhyirah, dia menyebutkan Sulaiman bin Muhyirah ini pimpinannya para kori dipujinya. Giliran Sulaiman bin Muhyirah menyebut-nyebut Syobah disebutkannya Abu adalah ya pimpinan kaum mukminin dalam hadis. Seperti itu para ulama. Mereka saling menghormati, saling memuji. Kedudukan yang ada di tengah mereka, kemuliaan yang ada di tengah mereka. Pada suatu saat Sulaiman bin al muhirah menangis. Menangis di hadapan teman yang akrab itu hal yang wajar. Kalau menangis di hadapan orang nggak kenal, ya mungkin kurang tepat. Maka Syu'bah bertanya, peka terhadap lingkungan. Bukan ketika ada temannya nangis biar. tidak peka. Ada apa? Orang nangis mesti ada sebab. Sebagai seorang teman dia akan peka terhadap kondisi temannya. Kika, Wahai Sulaiman Ada apa yang menangis apa yang menyebabkan kamu menangis? Ini gambarannya dia orang sederhana. Sehingga ketika hilang sesuatu yang sangat dibutuhkan ya sedih. Hal yang wajar. Ya Aba Sa'id. Majibkika ya Aba Sa'id. Wahai Abu Sa'id, wahai Sulaiman bin Mughirah, ada apa kamu menangis? Kata dia, mata himari وذهبت مني Hawa Iji. Kalau keledai saya kendaraan saya mati sehingga saya tidak bisa jumatan mungkin untuk jumatan ke tempat ya salat jumat butuh kendaraan sementara kendaraannya mati sampai sana sudah lewat salat jumat orang mukmin kalau terlewat dari amal solih sedih orang yang baik kalau terlewat dari amal solih dia merasa apa? bersedih. Keledai saya, kendaraan saya mati, himar saya mati. Sehingga saya terlewat dari Jumatan dan kebutuhan-kebutuhanku pun lewat. Kata Syu'bah, "Fabikam akhadtahu?" Kamu membelinya berapa? Membeli keledainya berapa? Kalau bisalah satu dinar, Saya membelinya dengan tiga dinar. Satu dinar kurang lebih 4 gram seperapat kalau emas. Berarti 3 dinar kurang lebih 13 ya. 13 seperapat ya. Eh, gram dari emas kurang lebih. Kata Syu'bah, "Indi salah satu dananir. Wallahi ma amliku ghairaha." Saya punya tiga dinar. Saya tidak punya harta lebih dari itu. Artinya beres. Tunggu. Kemudian coba memanggil pembantunya untuk tolong datangkan kantong uang. Di dalam kantong uang tadi hanya ada tiga dinar. Itu saja, tidak ada yang lainnya. Kemudian setelah itu diberikan kepada Sulaiman bin Muhirah. Kata Syubah ishtar biha himaran wala Silahkan Anda beli ya keledai dengan uang ini dan sudah tidak perlu nangis lagi. Ini adalah contoh nyata dari ilmu yang terpraktekan dalam kehidupan nyata. Bahwa seorang teman ketika melihat temannya kesulitan tidak tinggal diam. Seorang teman pun rela untuk mengorbankan hartanya bahkan yang ibaratnya itu uang pas-pasan pun diberikan untuk temannya. Orang-orang seperti inilah yang tercatat nama harumnya sepanjang masa. Wa yustiruna ala anfusihim walau kana bim khassasa. Rela mendahulukan saudaranya meskipun mereka sendiri butuh. Kalau orang dia punya harta banyak kemudian membantu sesuatu yang wajar. Orang kalau punya uang ratusan juta kemudian bantu ya masjid satu juta ya, wajar bahkan sedikit. Tapi orang kalau punya uang pas-pasan kemudian dia rela untuk membantu saudaranya dengan uang yang pas-pasan itu menunjukkan cinta yang tulus kepada saudaranya, menunjukkan kepercayaan yang sangat kuat terhadap Allah. Makanya Rasulullah mengatakan wasadaqatu burhanun. Sedekah adalah bukti tentang keimanan seorang. Orang kalau berani bersedekah berarti dia tidak khawatir, ya, fakir. Tidak ada dalam prinsip dia saya yang capek-capek mencari masa orang lain yang merasakannya tidak. Orang yang baik akan berbagi, orang yang baik akan Bagaimana dia bisa membantu bahkan ketika dia membantu dia tidak merasa telah berbuat banyak. Bahkan dalam benaknya kalau saya bisa membantu lebih dari ini. Itu orang yang baik. Berkata An-Nadhar Ibn Sumail Aku belum pernah melihat orang yang lebih sayang kepada orang miskin lebih daripada Syobah. Kalau dia melihat orang miskin, orang miskin tadi dilihat sampai orang tadi nggak kelihatan. Dilihatnya itu dengan penuh kasih sayang. Ya, dengan penuh apa? Kasih sayang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di antara doa yang dipanjatkan Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Ya Allah, Aku memohon kepadamu untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Ya Allah, aku memohon kepadamu untuk bisa meninggalkan kemungkaran-kemungkaran. Ya Allah, aku memohon kepadamu untuk mencintai orang-orang miskin. Mencintai orang-orang miskin. Masyiral muslimin rahimakumullah. Sejarah telah membuktikan bahwa orang-orang miskin yang menjadi tanggungan seorang adalah sumber rezeki. Sumber rezeki. Di antara yang membuktikannya adalah waktu itu ada seorang dua bersaudara. Salah satunya duduk di majelis Nabi, salah satunya bekerja untuk membiayai saudaranya yang duduk di majelis Nabi. Yang namanya orang mungkin merasa capek dia bekerja. Kemudian lapor kepada Nabi ya Rasulullah. Saya yang capek bekerja, saudara saya saya santuni duduk di majelis Anda. Mungkin gambaran kita, saya yang peras keringat banting tulang, saudara saya enak-enakan duduk di majelis Anda. Padahal ya, orang duduk di majelis itu ya bukan sesuatu yang ya mudah orang butuh apa namanya berfikir orang butuh menulis orang butuh menghafal letih letihnya fisik tidak seperti letihnya apa pikiran bisa jadi orang bekerja nyangkul sehari dua hari dia capek istirahat selesai hilang capeknya tapi orang berfikir dia duduk sehari dua hari menghafal berfikir meneliti mungkin sampai seminggu belum sembuh. Ketika orang ini melaporkan, "Ya Rasulullah, saya yang sampai bekerja, saudara saya duduk di majelis Anda." Kata Rasulullah, "La'allaka turzaqu bihi." Bisa jadi kamu diberi rizki oleh Allah karena kamu ngurusi memperhatikan saudara kamu. Jadi orang fakir yang menjadi tanggungan kita adalah sumber rezeki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Innama tungsaruna wa turzakuna ikum. Kalian diberi pertolongan oleh Allah dan diberi rizki dengan sebab orang-orang lemah di tengah-tengah kalian. Mungkin kalau orang kuat dia bisa nenteng senjata terjun di medan laga. Ya, orang-orang lemah meskipun mereka lemah fisiknya tapi kuat keikhlasannya kuat doanya ketulusan dan doa yang ikhlas menjadi sebab utama mendapatkan kemenangan menjadi sebab utama didapat, didapatkan rezeki jadi waktu itu ada seorang sahabat Nabi selesai dari peperangan ketika harta ramasan perang dikumpulkan sahabat ini semacam minta lebih karena dia merasa dalam perang ini dia banyak ya e, berjasa. Nabi mengatakan innama tunsaruna wa turzaquna bidu'afaikum. Kalian itu ditolong oleh Allah. Kalian diberi rezeki oleh Allah dengan sebab orang-orang doif orang-orang lemah dari kalian. Orang-orang yang sekiranya lemah tubuhnya tapi mereka terkadang lebih kuat keikhlasannya. Lebih mantap doanya. Sehingga jangan sekali-kali kita meremehkan orang fakir. Walaupun dia hanya mengucapkan doa, semoga Anda diberkahi oleh Allah. Jangan kita remehkan bisa jadi doa tadi tulus kemudian Anda diberkahi oleh Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al Imam Syu'bah bin Hajjaj kalau beliau sedang menyampaikan ilmu di hadapan murid-muridnya. Tiba-tiba ada tukang ngemis ia berdiri di majelis minta-minta. Terkadang sebagian pengemis seperti itu. Orang di majelis segini kemudian ada yang berdiri, ya tolong saya ini orang fakir saya butuh bantuan. Imam Syu'bah bin Hajjaj tidak mau melanjutkan pelajarannya sampai ada orang yang ngasih orang tadi. Saking sayangnya kepada orang-orang miskin. Kalau beliau sedang menyampaikan pelajarannya, kemudian ada pengemis datang kemudian minta-minta, beliau berhenti dari mengajar sampai ada di majelis yang memberi pengemis tadi. Baru setelah itu beliau melanjutkan. Kalau tidak beliau berhenti. Saking sayangnya. Pas waktu itu ketika beliau menyampaikan cerabahnya, ada pengemis datang berdiri minta-minta tidak berapa lama kok duduk. Ditanya loh kok kenapa kamu duduk? Kenapa dia duduk belum ada yang beri kok sudah duduk? Kata sebagian muridnya bahwa ada orang yang siap menjamin, siap memberi sehingga pengemis tadi apa? Duduk. Pernah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah Waktu itu jumlah kaum muslimin masih bisa dihitung dengan jari. Dan kebanyakan yang masuk Islam waktu itu adalah orang-orang lemah dari kalangan sahabat. Yang bangsawan ada, orang kaya ada, tapi kebanyakan yang masuk Islam waktu itu adalah orang-orang lemah. Para budak dan orang-orang yang dari keluarga yang biasa datang sebagian tokoh kafir Quraisy kepada Rasul, "Wahai Muhammad, kalau kamu usir orang-orang ini, kami mau duduk mendengarkan penjelasan Anda, tapi kalau orang ini duduk, kami ini para tokoh, kami gengsi duduk dengan mereka." Waktu itu terbetik dalam benak Nabi untuk ya biar sahabat ini nyingkir lah sana mumpung mereka mau dengarkan ceramahnya Nabi tapi malah Allah menurunkan ayat menegur Rasulullah Allah mengatakan wala tadrudil ladina yad'una rabbahum bil wal kamu jangan sampai mengusir mereka-mereka yang sedang beribadah kepada Allah di waktu pagi dan petang Artinya, para sahabat yang lemah ini jangan sampai diusir dari majlis Rasulullah. Mereka adalah cikal bakal umat Islam. Ada pun orang kafir belum tentu mereka masuk Islam. Ini baru mau dengar saja bersyarat. Baru mau dengar belum tentu apa? Beriman. Sedangkan para sahabat sudah jelas-jelas beriman dan butuh ilmu. Sesuatu yang belum jelas jangan sampai mengalahkan satu yang sudah jelas. Ini para sahabat jelas butuh ilmu, sedangkan para tokoh kafir Quraisy belum tentu ya mereka beriman. Jangan sampai seorang mengejar sesuatu yang belum jelas meninggalkan satu yang sudah jelas. murid al-Imam Ahmad rahimahullah yang bernama Khalal beliau pun memperhatikan guru guru besarnya itu Imam Ahmad kata dia belum pernah saya melihat orang-orang fakir sangat dimuliakan lebih daripada di majelisnya Imam Ahmad rahimahullah. Karena ketika orang-orang fakir datang ke majelis, ya mereka mau dapat apa? Dapat ilmu kan? Enggak terbayang umur mereka di majelis, ya kemudian mereka mau dapat uang jutaan, tidak. Ada orang fakir datang ke majelis berarti sangat-sangat butuh pada apa? Ilmu. Iya. Mereka nggak akan dapat bagi-bagi uang, nggak akan mendapatkan jabatan apapun. Ketika mau datang di masjid berarti betul-betul yang diinginkan adalah ilmu dan pahala. Yang diinginkan adalah ilmu dan pahala. Masyiral muslimin rahimakumullah. Saking sayangnya Imam Syobah Ibn Hajar terhadap orang-orang fakir sampai dia dijuluki dengan bapaknya orang-orang fakir. Jadi kalau ada orang fakir datang di sisinya nggak akan ya kecewa, tidak akan ya keluar kemudian tidak mendapatkan apa-apa. Akan tersukupi walaupun ya seadanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak ada seorang pun yang datang pada Nabi meminta-minta pada Nabi pasti diberi. Kalau pas Nabi ada satu untuk diberi, diberi. Kalau tidak ada, Nabi menjanjikan. Atau Nabi mengarahkan kepada sahabat yang bisa memberi orang tadi. Jadi tidak ada seorang pun yang datang pada Nabi meminta dan kadang yang terpaksa kecuali Nabi akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Berkata Muslim Ibn Ibrahim ما دخلت على شعبة في وقت صلاة قط إلا رأيته قائما يصلي Tidaklah aku masuk pada syu'bah di waktu sholat kapanpun kecuali saya melihat dia sedang berdiri sholat. Nah kalau kita ada orang masuk ke kamar kita dan sholat mungkin kita sedang tidur. Ada orang masuk ke kamar kita melihat kamar kita di saat waktu sholat datang mungkin kita sedang asik dengan HP Ya, beda sekali. Kata Muslim Ibn Ibrahim, tidaklah aku masuk kepada syobah di waktu sholat kapanpun kecuali saya melihatnya sedang berdiri sholat. Wa kana abal fuqara wa ummahum dan adalah syobah bapaknya orang-orang fakir dan ibunya orang fakir. Artinya beliau itu ya bapaknya orang orang fakir dekat dengan orang orang fakir Wasami tuhu yaqul dan aku mendengar dia mengatakan wallahi lawalal fuqara ma jalastu lakum demi Allah kalau bukan orang fakir saya balas bermajlis dengan kalian fakir di sini tidak hanya fakir dengan harta tapi juga fakir dengan ilmu. Fakir itu kan artinya butuh. Orang ketika dia mau duduk di majelis ilmu berarti dia butuh kepada ilmu. Berarti orang itu fakir kepada ilmu. Ya. Orang fakir atau butuh kepada ilmu. Ini Al-Imam Syu'bah Ibnu Hajjaj Al-Wasiti. Seorang yang memiliki kedudukan terpandang jangan sampai dia jauh dari masyarakat. Jangan sampai dia kalis dengan masyarakat. Justru orang yang baik semakin tinggi kedudukannya dia semakin merendah. Dia semakin dekat dengan masyarakat. Apa yang dia miliki dari ilmu, dari tenaga, dari waktu, dari pikiran, dari harta bahkan disurahkannya kepada orang yang berikan. Untuk apa sih? seorang melewati kehidupan ini kalau tidak memiliki jasa. jasa sampai kita melewati kehidupan yang sebentar ini kemudian tidak ada ya, jasa apapun terhadap masyarakat. Waktunya kita pelit, hartanya, eh kita beli dengan hartanya, dengan waktunya. Kita beli dengan pikirannya. Ini rugi ya seperti ini. Masyiral muslimin rahimakumullah Dan seperti ini umumnya para ulama dari waktu ke waktu, dari masa ke masa. Mereka menggabungkan antara dermawan dengan ilmunya dan dermawan dengan hartanya. Loman dengan ilmunya, tidak pelit. Tidak khawatir kalau dia ngajar dengan ilmu nanti muridnya menyaingi dia, tidak. Bahkan seorang imam yang mulia akan bangga kalau muridnya lebih hebat dari dia. Ya, lebih baik. Baik. Seorang akan berbangga kalau muridnya ya, lebih mulia dari dia, lebih ya, hebat dari dia. Masyarul muslimin rahimakumullah seperti tadi yang sudah kita sebutkan Pak Rasul kita sallallahu alaihi wasallam berdoa memohon kepada Allah untuk mencintai orang-orang miskin. Karena mereka-mereka adalah orang yang tulus. Kalau kamu mencintai orang kaya, mungkin kamu ada maksud di balik itu. Kamu dekat mendekati orang-orang kaya berarti ada maksud ini. Kalau mendekati orang-orang miskin, apa yang kamu akan ambil darinya? Ya. Maka kalau orang dekat dengan orang miskin ya berarti betul-betul tulus. -betul dan orang miskin pun ketika dekat dengan kamu pun ya, kan butuh ilmu kamu. Tulus ya terhadap kamu. Rasul mengatakan, "Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin." Ya Allah, aku memohon kepadamu untuk melakukan kebaikan, meninggalkan kemungkaran dan mencintai orang-orang miskin. Insyaallah kita lanjutkan sedikit hati badal isya. Allahu taala alam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.